Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda Wa dinil haqqi liyubhirahu ala dini kullihi ولو كره المشركون وتم وتم ما بعده بعلمائه الكرام الذين من جملتهم أصحاب المذاهب الأربعة نفعنا الله بعلومهم في الدارين اللهم آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Sohib warna engkang sangat kulo hormati uga kula takzimi. Leres engkang jawi utawi engkang medhunten cakancah sedewada madhura. Sarang abdina sesangat badan kaula muljaki. Mandar muga kula sopanjenengan panjenengan sedaya kebarengan pikantuk angsal rahmat Soho hidayat saking ngarsani Allah subhanahu wa ta'ala. Saya warna ing mriki kula badhe mundhut critane salah setunggale ulama yang memiliki salah satu madhab dari beberapa madhab yang banyaknya ada empat ing pundi ingkang badhe dalem angkat wonten ing kesempatan menika nggih menika sebagian daripada cerita Imam Malik radhiyallahu anhu Sohib warna ingkang kula hormati wa amal Imamu Malik dene kitab ingkang kula waos wonten ing kesempatan menika nggih menika kitab Kifayatul Atqiyah halaman 79. Nawi panjenengan ngleresi ngasta kitab monggo dipun sareng-sarengi kalian ningali. Wa amal imamu Malik anapun utawi Imam Malik radhiya mugi-mugi ridho Allah sapa Allah anhu maling Malik. Fa innahu mongko sakdune Malik kana iku ana sapa Malik mutahallian iku persifatan sapa Malik bihadhil khisoli kelawan ikilah piro-piro toto kromo al khomsi kang limo. Sohib warna yang kang kula hormati Imam Malik adalah salah satu daripada madhab yang empat Salah satu orang yang kita panuti di antara madhab yang empat Imam Malik itu orangnya setiap hari selalu berhias diri dengan akhlak yang banyaknya ada lima. Yang kita kenal sebagai akhlaknya orang-orang yang mulia adalah yang pertama zuhud. Yang kedua solahun. Selalu berbuat hal-hal yang baik. Baik menurut manusia ataupun menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga beliau tidak henti-hentinya selalu menghabiskan waktunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten waktu sing kosong saking ibadah. Niku Imam Malik. Yang keempat wa ilmin bi ulumi ukbah nafi'atin lil khalqi. Imam Malik tidak pernah menyia-nyiakan waktunya kangge memperdalam ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu agomo yang sangat bermanfaat sekali bagi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten mek sibuk mikirno awake dhewe. Tetapi lebih dari itu, Imam Malik niku selalu sibuk memikirkan orang secara umum wa tafaqqaha fi masalihil khalqi fid dunya. Bahkan Imam Malik niku selalu mempelajari ilmu, konsentrasi di dalam belajar ilmu yang berkaitan dengan duniawi. Boten ditinggal kepentingan masalah dunia pancene Imam Malik ngroso ngrasa lek awake niku urip wonten ndek donya sehingga mboten saged lepas daripada memikirkan dunia. Niku sifat-sifat yang dimiliki oleh Imam Malik. Sohib warna ingkang kula hormati saking ngati-ngatine Imam Malik radhiyallahu anhu Imam Malik niku kana rahimahullahu taala an kana ono sapa Imam Malik rahimah mugi-mugi melasu ing Malik Allah taala sapa Allah taala. Fi ta'zimi ilmi dini mubalighon. Ing dalem ngegungaken ing ilmu agama iku mubalighon wong kang katok. Imam Malik niku ing dalam ngegungaken datang ilmu ni Gusti Allah termasuk tiang yang sangat mengagungkan sekali sangat menghormati tinang konco santri nek ngaji niki mandar muka dadi satu tauladan bagi konco sing ngaji utawa sing sekolah yok nopo Imam Malik niku lek ngaji utawa muruk hatta kana henggo ono sopo Malik iku idha aroda hari kalane ngarepaken sopo Imam Malik ayu hadithah ingin yen to nyritakaken Sopo Malik ing hadis no hadis Sopo Imam Malik doa mongko wudu Sopo Imam Malik wajalasalan lunggu ala sodri firoshihi ing atasi tengah-tengahi Imam Malik wasarroha lihyatahu lan nyureni sopo Malik lihyatahu ing jenggoti Malik was malat tibalan nganggu wawangin lan lunggu ala wakorin wahai batin lunggu dalam keadaan anteng boten opa-opa mantun ngoten cerita niku Imam Malik Sohib yang ingkang kula hormati Imam Malik niku lek badhe ngaji niku boten luput saking penggawean sing jenenge wudu ngaji bab napa mawon Imam Malik ngaji kitab agomo Imam Malik nggih mendhet wudu mempelajari ilmu-ilmu urusan dunia Imam Malik ngapik wudu napa kok ngapik wudu saking wedine ilmu sing dibelajarno niku kurang bermanfaat kangge murite lungguh sing tegap pakaiane diwangeni ben wangi sing belajar cek ini seneng niku Imam Malik jadi setiap akan mengajar Imam Malik niku selalu wudhu. kok ngoten engge seje oleh muruk ngangge wudhu. Kalian mboten ngangge wudu niku seje soke parna oleh ngaji nggih ngoten oleh sekolah nggih ngoten oleh sekolah ngangge wudhu. Kali sekolah sing boten ngangge wudhu niku benten. Iki nun sewu, iki duduk jurusannya nang sekolah madrasah tok lho niki. Jenis ilmu nopo mawon sing dipelajari niku luwih apik kita ngangge wudhu. Kersane ilmu yang kita pelajari nanti itu bisa bermanfaat. Ndak sampai ilmu kita niku nganggur tanpa dipraktekkan sesuai dengan tujuan kita yang pertama kali jenggote disureni rapi lah kok cara niki lunggu anteng lu saking oleh Imam Malik niku gati nang ilmu sampai sing dadi pedoman dawuni Imam Malik niku mek Kalau Malik al ilmu nurun yaj'aluhu Allahu haitsu syaa wa laisa bikathratir riwayah. Toto kromone Imam Malik Senajano beliau niku termasuk orang yang getol dan tekun di dalam mempelajari ilmu agama, tapi dia e niku mboten sombong. Amargo ilmu sing diperoleh itu banyak dia tidak pernah mengagungkan dirinya. Sampai Imam Malik niku ngomong eling jari Imam Malik, wong pinteriku duduk mergo sekolah. Wong pinteriku duduk mergo berpendidikan. Wong pinter iku duduk mergo ngaji. Niki nuwun sewu, artine niku bukan berarti wong sing ngaji utawa wong sing sekolah niku kudu dadi wong pinter mboten. Bahkan banyak orang yang sekolah kadang-kadang ilmu ini koyok mboten kenek gawe. Lo Imam Malik niku sampai dawu, sing dele ilmu asli asline Gusti Allah. Walaisa bikathratir riwayah. Dudu mergo krana akeh ngaji. Tapi akeh ngaji itu adalah merupakan salah satu sarana. Niki daun Imam Malik toto kromoni nang Allah kaya ngeten. Dek ini kumbutan ngeroso masih dadi wong pinter, mboten ngeroso dadi wong pinter. Masih wis dadi wong cakang, mboten ngeroso dati cakang. Gampangane, senajano kathah titel nun sewu, titele kok mboten didudududuno ngoten mboten. Yang penting kerjanya dan kenyataannya. Sohib warna yang kangkulo hormati, ada sisi lain yang kita bisa menilai kebaikan Imam Malik. Imam Malik itu orangnya lentur tapi tegas. Tegasnya itu hanya karena Allah. Tegas ini ku mergogusti Allah sampai dipunaturakan wa amma iradatuhu wajhallahi ta'ala bil ilmi anapun kekarpane Imam Malik dole ilmu sing bertujuan krono kepingin ridani Gusti Allah apa buktinya buktinya Imam Malik pernah berkata al jidalu fitini laisa bisyai'in wong dole ilmu iku senajano terjadi sedikit mujadalah petentengan indah lemas masalah ilmu agomo. iku ndak apa-apa gampangane cara sakniki seminar seminar niku ndak oleh sungkan apa maning isin Bab wong sing sungkan utawa isin dek niku mboten bakal mengeluarkan idenya mentok sak mampuni mboten. Karena mentalnya down, maka otomatis ilmu yang akan dikeluarkan pun boten mentok koyo isi isine atine. Mergane dawuh Imam Malik nek masalah agama, sapa ae kudu dipertegas ing nerang no masalah ilmu ni, Pun krono sungkan utawa krono wedi, boten ilok. Nggih sewu, perkara wong sing ngrungokno boten nglakoni niku nggih tirose nopo tirose. Sing penting kesemangatan untuk menerangkan dan menyampaikan ilmu itu harus terlihat. Tukaran titik-titik artinya seminar sampai ngotot masalahnya menghangat. Itu adalah sebuah hikmah dan keindahan tersendiri. Miku Imam Malik, mujadalah penting. Tapi sekalipun mujadalah. Penting mujadalah niku. Tapi tidak boleh mendahulukan kemauannya sendiri utong rasa bener pendapati dewi. Dipun dawaki dan Imam Malik Imam Malik dari akan Imam Syafi'i dawon Imam Syafi'i namung mengatakan Imam Syafi'i bercerita tentang Imam Malik ini syahid syahidu malikan ini satu saktuhne ingsun syahidu nyakseni sobo ingsun malikan ing Imam Malik fayadul wakot suila an wa arba'ina mas'alatan. Imam Malik niki ditakoni pertanyaan singkatai petang puluh wolu. Bareng mantun ditakoni pertanyaan sing masalah katai petang puluh wolu nggih wonten sing masalah salat, wonten sing masalah wudu, wonten sing masalah zakat, wonten sing masalah haji. Ya napa jawaban Imam Malik fakola fitnataini wa salasina min hala adri. Dari pertanyaan yang kamu ajukan 48 ada 32 yang tidak bisa saya jawab. Loh, sak menten Imam Malik itu. Jadi kalau sekiranya pertanyaan yang diangkat itu beliau tidak mampu untuk menjawab sehingga kalau menjawab akan menimbulkan madorot masih ya wis akean sing tidak dijawab. Imam Malik niku buatan izin masih tidak jawab niki Sohib nanti takut no masalah hukum tidak iso kok jawab. Niku jenenge bolun mudilun tersesat dan menyesatkan orang lain. Kalau ditanyakan masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum, lek ndak iso ojo muni iso. Sebab lek mboten iso terus jawab, maka jawabannya ini akan merugikan orang lain. Lu ngerugik noong lain niki Imam Malik ini kimboten gelem sehingga pertanyaan yang diajukan sebanyak 48 niku 32 tidak dijawab berarti yang dijawab hanya 16. Bayangkan itu Imam Malik. Jadi hanya seperempat yang dijawab. Mboten isin Sokip Parna Mboten wedi diarani ndak vokal. Apa faedahnya dikatakan orang vokal kalau jawabannya keliru? Nopo faedah diarani wong alim lek jawabane keliru mergo awak ini kula ndak jawab isim. Mboten wonten faedah. Benek masalah agama nggih kudu ditakokno nang wong sing ahli. Masalah daerah nggih kudu ditakokno nang wong sing ahli. Masalah nopo mawon kudu ditakokno wong sing ahli. Lek mboten sakit, panjenengan empun ngantos jawab lek wonten tiyang takon. Lebih baik mengatakan saya tidak tahu dan akan saya usahakan untuk tahu. Sohib warna engkang kula hormati tapi di sisi lain tampak sekali kesemangatan daripada Imam Malik. Bahkan kesemangatan Imam Malik niki sempat dicerminkan pada saat ada orang yang meminta kepada Imam Malik untuk tidak membacakan hadisnya yang menerangkan tolaknya orang yang terpaksa. Pada saat itu ada kepentingan sedikit dari orang yang tanya ini. Wong takon niki duwe kepentingan supaya hadis sing nerangno tolaknya orang yang terpaksa itu jangan dibaca di hadapan orang banyak. Karena itu hadisnya berkenaan dengan saya. lu wong sing takon niku si rodo dulur kali wong penguasa waktu niku. Artinya permintaan yang disampaikan kepada Imam Malik itu ada unsur kepentingannya sendiri. Sehingga pada saat itu sempat terjadi ancaman Nek sampean tetap nerang no awas sampean. Lagi bahaya iki. Sohib warna yang kang hormati si penanya waktu itu sadar kalau dia sendiri yang akan meminta kepada Imam Malik tidak akan digubris oleh Imam Malik. Akhirnya jaluk tulung teng Syekh Abu Mansur, Abu Ja'far Al Mansur jaluk tulung supaya Abu Ja'far Al Mansur niki kondo datang Imam Malik ojo mojo hati si Al Mustakroh niku. Waktu niku Abu Ja'far Al-Mansur niki termasuk orang yang disegani oleh Imam Malik. Berangkat Soki Warna. Abu Ja'far niki datang dalamnya Imam Malik. Tolong Imam Malik. Hadisul mustahrok mustakroh. Fitolak iku ojo sampean woco. Bab iki rodok membahayakan lek sampean kandhano nang wong akeh. Seakan iki banyak orang akan dirugikan secara individu ya. Sing intine niku bukan karena secara umum cuma uang niki takoni krono kepentingan pribadi nih. Jaluk ya tolong sih kok jadi wajah dengar arep wong kuatir awak ini kisin. Yuk ya nopo Imam Malik. Imam Malik justru farawa ala malain minan nas. Justru teng Imam Malik niku dipidato ndek ngarepe masyarakat umum. Bahwasanya tolaknya orang yang terpaksa itu tidak jadi. Nek cerita katai mungkin sebaiknya jangan kita angkat ya mungkin kurang baik. Tapi yang jelas jaluk tolong supaya cerainya orang yang dipaksa itu yang tidak jadi itu mengatakan jangan diangkat ke permukaan. Bu, mungkin krono ono uang dipaksa mencerai istrinya akhirnya dia mau karena dipaksa kemudian istrinya mau diambil atau bagaimana jelas ada saja cerita di balik ini. Dikutung Imam Malik diwocon nih arep wong akeh. Setelah dibaca nih Imam Malik nih kutang puasa waktu itu kapu ambil pecut. Wa bahu bisiyat. Kapu Tepak ngaji wonten nek ndukur podium niku dikepuk karo pecut. Tapi masih pun digepuk Imam Malik walam yatruk riwayat al hadis. Tetap Imam Malik niku no hadis sing panjeni wonten kepentingan wonten saestu hadis niku mboten dibuat-buat. Dan memang ini hadis yang diceritakan oleh Rasul Rasulullah. Semangat Syekh Karena. Iman muga kula kali sampean masih mboten saged niru sak temene mungkin titik-titik. Saged niru yok nopo Imam Malik niku. Bahkan saking tegas dan semangatnya Imam Malik sampai Imam Malik niku dawuh, qala Malikun rahimahullahu taala. Dawuh makana ora ono soporo julun wong lanang. Sodikon iku wong kang jujur fi hadisihi in dalam hadisi rojul. Walayak zibulan ora goro soporo jul illa matta'a. Illa muti'ah angin den senengaken soporo jul bi aklihi kelawan rojul walam yusib huma al harami afatun wala kharfun. wong sing jujur ing dalam ngetokno hadis lan jawab pertanyaan sesuai dengan yang ada di dalam hukum maka dia akan diberi padang akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala lan boten bakal pikun sampai tuwe intine niki ganjarane wong sing boten goro jawab permasalahan agama koyok ngoten nek panjane abang jadi aku mungkin kita sampaikan abang cuma mungkin caranya caranya yang perlu kita ulas. Apang nek jawabannya? Mungkin nek dijawab apang rodok ngelarak noati. Ya kita cari jalan sing sekiranya. jawabannya apang, tapi kira-kira buatan ketok lek jawabannya apa? Alon-alon. Sohib warna ingkang kulo hormati, itu tadi dalam bidang semangat dan beribadah juga mencari ilmu. Sekarang dalam bidang zuhud nya Imam Malik niki. Wa amma zuhduhu fit dunya fayadullu alaihi ma ruwiya annal mahdiya amirul mu'minin sa'alahu. Masalah zuhudnya Imam Malik niku wonten siji riwayat. Bahwasanya satu saat Amirul Mukminin Al Mahdi. Amirul Mukminin kok coro niki presiden. Gampangane ngoten. Atau paling boten mungkin ketua PBNU. Pokoknya orang yang di atas itu. Niku takon datang Imam Malik. Faqala lahu halaka min darin. Imam Malik aku takon nang sampean. Sampean kira-kira duwe omah apa Niku saking sakene Amirul Mukminin Al Mahdi niku takon datang Imam Malik pamen duwe omah karpe niku yok ya nopo, Wakola lah. Terus akhirnya Imam Malik jawab, aku ndak duwe rumah. Bayangkan, padahal waktu itu Imam Malik punya rumah. ditakok noniku Imam Malik jawab mboten gada. Jadi masih duwe diwaran ndak duwe sing tujuane nun sewu bukan untuk dipergunakan kepada jalan yang tidak baik tapi Imam Malik niku krosok, bahwasanya awak ini ki urip wonten dik donya pancen mboten duwe apa-apa. Bukan tujuan untuk nyengit no kekayaan nih mboten, tapi pancen Imam Malik niku merasa dirinya itu hidup di dunia nggak punya apa-apa. Tapi tanggapan daripada Amirul Mukminin Al-Mahdi siji. Ketika Imam Malik menjawab mboten gadang Rio, justru teng Al-Mahdi Imam Malik niku diparingi yatra katai 3000 dinar. Waduh dinar itu dirham niku. Kok cara sakniki mungkin sekitar telung miliar sohipan. Perlune diparingi yatra telung ewu dinar niku wakola istari bihadaron. Iki telung ewu dinar. Tukokno omah. Ya nopo? Tanggapane Malik Imam Malik niki diparingi yatra ewu dinar, diterima yatra niku. Fa akhadhaha, diterima. Napa kok diterima? Enggak, sebab lain tidak diterima kuatir Imam Malik niku diarani sombong, menusuk perasaan orang lain. Diambil uang ini oleh Imam Malik. Barang di JP walam yumfikha, tapi niki disimpan boten digawe umat niku sohe parna Imam Malik. Diterima wati perasaan. Tapi masih ngoten tiga itu ku umat. Falamma aradar rasyidu asyuhuso. Ketika Imam Ar-Rasyid niku ingin survei kepingin buktekno ditukono temen apa ndak umayku. sing Sing telung 3000 dinar niku kira-kira ditukono umay apa ndak? Dites dateng Al-Mahdi Al-Mahdi muni datang Imam Malik yang bagi antakhru jama'ana fa inni azamtu ala an ahmilan nas alal muwatta Aku njaluk tolong sampean saiki metu ambek aku. Metu ambek penguasa. Cedek ambek pemerintah. Sampean tak jak melaku-melaku melaku ambek aku, tujuane sampean tak kongkon muruk kitab Al-Muwatta bareng karo aku diikatlah niki Sohiparna. Si Al Mahdi niki ngerasa awa wis tau ngekei dhuwit. Jadi Imam Mahdi niku mengikat kehidupannya Imam Malik dijak muruk bareng awa awake. Kok ndak ngekei duit mosok wani ngejak kaya Imam kaya Al Mahdi niku. Berhubung awake mari ngekei duit ngejak ngoten Sohiparna. Kama amal Uthman an-nas 'alal Qur'an. Kaya dini Sayyidina Uthman menekankan kepada orang-orang untuk mempelajari Al-Quran. Lu saiki sampean tak jalu itu lu supaya sampean menekan orang-orang itu agar mempelajari kitab Al-Muwatta. Sohib warna yang kula hormati, lek ajaane Al-Mahdi datang Imam Malik kangge menekan orang agar mempelajari kitab Al-Muwatta niku bagus. Wong barangan ngaji. Wong barangan muruk. Tapi ya nopo kelanjutan faqala lahu amma hamlun nasi 'alal muwatta'i falaisa ilaihi sabilun. Le aku dikongkon muruk menungso iki dikongkon nekan menungso supaya ngaji kuabeh datang kitab al-muwatta ndak bisa aku. Sebab wong-wong sing mestine iso tak uruk saiki ku padha mencar-mencar panggenane ono di kota Syam, ono di Mesir, ono di Mekah, ono di Madinah. Sedangkan aku ono Madinah. Ya apa aku singkatnya nyebarno ngalor ngidul. Entek kok waktuku kangge ngaji ndek kene wong barang ndek kene. Ki aku wis akeh wong sing ngaji nang aku. Di Madinah saja banyak orang yang membutuhkan saya. Ulah apa aku katene metu. Lan maning sahabat Rasulullah wis padha ndak ana saiki. Akhire ditangletaken dateng sedayane sahabat-sahabat. Barang ditarikaken teng sahabat wonten sing ngangsal, wonten sing boten. Tapi kenyataannya katanya Rasulullah sing api iku al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Sing api jarine Kanjeng Nabi, sampean niku ojo metu-metu teko Madinah. Sebab Madinah iki kutone ilmu. sampai cukup ono nek gini, Sopo sing butuh katene ngaji nang sampean Malik cek nek nyang nang Madinah. Lajari Al-Mahdi mboten supaya kitab Al-Muwatta niki lebih meluas dikenal oleh orang tadi dijak datang Iran, datang Irak, datang Kuwait, datang Emirat Arab, datang pundi-pundi ngoten. -pundi lah Imam Malik boten gelem krana mirengaken dawuhe Kanjeng Nabi luweh api netep wonten di Madinah teng Arab Saudi. Sohib warna yang kangkung lo hormati sing jenengi Al-Mahdi kung ngrasa awa wis tau ngekei <laughs> Akhirnya makso Ndak aku jaluk tolong nang saman saiki saman kutu melo aku. Perlune api kitab Al-Muwatta iki jane umum nang dindi diwoco wong sak pirang-pirang semen kan oleh ganjaran. Tetap Imam Malik berpendapat dengan dauni Gusti Kanjeng Rasulullah bahwa Imam Malik niku luweh apik netep wonten di Madinah. Delok teko dauni Gusti Kanjeng Nabi sing kaya ngeten. Al-Mahdi meksa kengken metu saking Madinah. Oh, ini Al-Mahdi saking Ayo pokok njaluk tolong aku. Jaluk tulung jaluk tulung ane koyok makso Dijawab langsung datang Imam Malik. Layo, iya, koni kon iki cek nang aku. Apa mergo kon mari ngekeki tulung 3000 dinar iko tanah aku. Nek sampean makso nang aku kati ngejak metu mati nang mergo sampean tau ngekeki dhuwit 3000 dinar, ojo kuatir. Malpet sokip mana. Imam Malik melebet datang dalam beto. si wutu sak wadah wadai si wutu mboten tahu dibuka. Sing jenengi duit telung miliat niki mboten nate dibuka. Wis ngene ya Imam Malik, aku ndak patek butuh nang iki. duit iki seruf nang wong miskin. Nek sampean keping ngejak aku ojo ngene carane. Aku gelem dijak ibadah nang sampean. Tapi ojo dibuntuti koyo iki. Lek dibuntuti koyo iki jenenge aku ndak lillahi taala. Perkara sampean katinge ngejak aku alhamdulillah wong barang dijak muruk, ndek ndi ana wong dijak muruk niku rugi. Tapi jangan sampai kegiatan saya ini kamu ikat dengan namanya pemberian sing koyo iki. Aku izin nang Gusti Allah. Dibalik nusuk warna duit lu melihat itu. Lek kula mbek sampean kan lawis mari diuntalan iku. <laughs> tukono motor, tukono omah. Sopo sing katene nyensus? Kan iso mawon carane Sohib Warna. Sak menten, Imam Malik niku koyok ngoten keteguhan di dalam memperjuangkan agama Allah dan menegakkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sampai Imam Malik niku diparingi koyok ngoten, diparingi arto kengkeng metu toko Madinah. Boten gelem, boten gelem. Tetep aku bakal bisikno opo sing tadi dawuh niku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duit telung miliar wis halal dikekno maning. Lek boten wong nemen oleh lo maneh, boten bakal diparingaken duit sak monten katahe sohiban. Wasakhau dalla ala zuhdihi wa qillati hubbihi lidunya. Lan dengan mudahnya memberikan uang yang banyaknya seperti ini mengembalikannya kepada Al-Mahdi niki nduduno le Imam Malik niku tiyang zuhud. Satu yang kedua nuduno oleh Imam Malik niku dan patek seneng datang bondo. Sohib Warna engkang kulo hormati Niki sekedar cerita engkang dalam pendet saking daune ulama engkang wonten di kitab Kifayatul Atqiya kitab niki cerita niki khususnya cerita yang berkaitan dengan Imam Malik sing tujuane kulo ambek sampean ben mantep melok salah si jenis madhab sing sekawan gini ku Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hanafi Imam Hambali mungkin untuk imam-imam yang lain akan kita angkat pada kesempatan yang lain mandar muka dados ilmu ingkang manfaat saha barokah samunten saking dalem aturaken menawi wonten nyun nyuwun agungipun pangapunten akhirul kalam wal afwa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh